nasihat-nasihat yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang kepadanya tertuju puncak cinta kita kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah judul kajian kita yaitu ketika cinta melanda. Saya juga tidak tahu kenapa minggu ini lebih banyak daripada minggu yang sebelumnya. Mungkin-mungkin saja kita yang hadir sekarang ini memang benar-benar dilanda cinta. Baiklah, ikhwan fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan eh, beberapa menit ke depan kita sama-sama diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meniti kebenaran menuju jalan cinta yang sebenarnya. Ikhwan bila rahmatullah e, Dalam kajian kita ini Ada baiknya saya menyusun e, sistematika penyampaian agar dengan susunan sistematika penyampaian ini mudah untuk kita membungkusnya dan masing-masing kita membawa ke rumah. Jadi materinya tidak eh, e, Nah, untuk lebih tersusunnya materi kita insya Allah terkait ketika cinta melanda ini ada e, empat pembicaraan yaitu yang pertama definisi dan pemahaman cinta. Kemudian yang kedua objek cinta dan yang ketiga aplikasi cinta dan yang keempat waktu-waktu untuk cinta mudah-mudahan eh, empat eh, susunan dari tema ketika cinta melanda itu mudah untuk kita kita bawa pulang. Yang pertama, definisi dan pemahaman cinta. Ikhwan rahimakumullah. Betapa pentingnya definisi dan pemahaman tentang sesuatu, bukan hanya cinta. Definisi dan pemahaman itu bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran. Definisi dan pemahaman bisa mengantarkan orang ke dalam kesesatan. Kita ulangi sekali lagi. Begitu penting dan vitalnya defen antara definisi dan pemahaman. Definisi dan pemahaman itu seperti gagang pisau dan pisaunya. Kalau seandainya gagang pisaunya itu tidak ada, maka sulit kita untuk menggunakan pisau. Kalau seandainya tidak bisa kita menggunakannya, maka bisa jadi salah objek. Seharusnya bawang di dapur, jadinya orang yang kita zalimi. Jadi, ikhwafillah rahmatullah, definisi dan pemahaman itu bisa mengantarkan orang ke dalam kebenaran sebagaimana juga bisa mengantarkan seseorang kepada kesesatan. Di mana letaknya? Pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, letaknya pada satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan ini sangat terkenal sekali yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunatan sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah Rasulullah mengatakan siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dianjurkannya sampai hari kiamat. Begitu juga siapa yang menganjurkan kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan yang dianjurkannya itu sampai hari kiamat. Ikhwatillah rahimakumullah. Dari hadis ini muncullah definisi dan pemahaman yang salah yaitu terkait sunnah. Jadi dari hadis ini muncul sebuah definisi dan pemahaman yang salah tentang tentang apa itu tentang sunnah. Sunnah itu di kalangan orang-orang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yaitu sunnah terbagi dua sunnah eh, hasanah dan sunnah sayyi'ah atau dalam eh, bahasa yang sering dikenal di masyarakat bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Makanya eh, ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini muncullah pemahaman yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran sebagaimana bisa mengantarkan orang kepada kesesatan. Yang benar di dalam hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya siapa yang menganjurkan kebaikan yang mana kebaikan itu sudah ada kode etiknya dari Rasulullah, sudah ada e, perintah-perintah dan anjurannya dari Rasulullah, maka itulah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Adapun sunnah sayyi'ah yaitu kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat yang juga sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci dan umum. Nah, ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini muncullah definisi dan pemahaman yang salah yang mana sesuatu yang tidak bersumber dari Rasulullah padahal itu adalah dicela oleh Rasulullah menjadi sesuatu yang diamalkan. Ini dia muncul dari nas yang sama muncul dari hadis yang sama tetapi terpecah menjadi dua pemahaman yang berbeda. Satu benar, satu salah. Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah, vitalnya definisi dan pemahaman. Kalau seandainya kita salah dalam memaknai sunnah atau salah dalam mendefinisikan bid'ah, maka sesuatu yang dilarang akan kita kerjakan karena kita tidak mengetahuinya. Makanya Ibnu Allah Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini di dalam hadis yang lain, yaitu e, di dalam selalu beliau sebut di dalam khutbahnya, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى, هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار sesuatu yang baru tidak ada anjuran maka itu salah tersesat sesuatu yang tersesat itu di neraka semuanya tanpa pengecualian sesuatu yang tidak ada anjurannya dari Rasulullah maka itu adalah sesuatu yang salah nah ikhwatul rahimakumullah definisi dan pemahaman ada lagi eh, dari ayat juga surat Al-Fath ayat ke-15 eh, ayat yang ke-10 surat Al-Fath ayat ke-10. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul definisi dan pemahaman yang tidak benar bahwasanya dari ayat ini ditakwilkan oleh orang-orang yang tidak paham bahwasanya Allah itu tidak memiliki tangan. Karena kalau seandainya Allah memiliki tangan, maka dia sama dengan makhluk. Jadi muncullah para pentakwil-pentakwil yang mereka itu jauh dari kebenaran bahwasanya Allah itu tidak punya tangan. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fath ayat ke-10, "Yadullah", tangan Allah. Nah, dari ayat yang sama muncul sesuatu pemahaman yang satunya benar dan satunya salah. Ini vitalnya definisi dan pemahaman. Kalau seandainya kita memahami sesuatu yang aslinya benar, memahami satu teks, teksnya benar tapi pemahamannya yang salah, maka kita juga akan salah walaupun teksnya benar. Makanya para ulama para ulama terdahulu banyak mengatakan eh, nafsul haq uridal bihil batil teksnya benar, nafsnya benar, tapi maksudnya salah. Nah ini vitalnya, ikhwabillah vitalnya definisi dan pemahaman. Begitu juga cinta, nanti kita akan melihat. Nah yang sebenarnya di dalam surat Al-Fatih ayat ke-10 ini, Allah itu benar-benar punya tangan. Allah itu benar-benar punya tangan. Abu Khotadah, beliau adalah seorang ulama Indonesia yang memang benar pakar Beliau mengatakan eh, Allah itu memang benar-benar punya tangan. Cuma yang menjadi pemahaman yang harus kita dalami bahwasanya tangannya Allah itu tidak sama dengan tangannya kita. Tangannya makhluk, seluruh makhluk tidak ada yang sama. Makanya eh, apa? Laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah itu dia mukhalifatun mukhalafatun lil hawadith. Tidak ada sama dengan makhluk. Jangankan antara Abu Qatadah mengatakan, jangankan antara makhluk dengan khalik, antara makhluk saja sudah berbeda-beda. Antum kita masuk ke kebun binatang, kita lihat e, gajah. Setelah kita melihat gajah, kemudian kita lihat juga semut. Kedua-dua binatang ini sama-sama punya kepala, kepala. Tapi kepalanya gajah dan kepalanya semut itu berbeda. Itu baru baru makhluk sama makhluk. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada juga di dalam surat uh, Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bersumber dari pemahaman yang salah ada Muhammad Al-Kandah Al-Kandahlawi dapat mimpi menafsirkan ayat ini. Dapat mimpi kemudian menafsirkan lewat mimpi ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ukhrijat, keluar, khuruj. Dari pemahaman yang salah, ayatnya benar, tapi dari ayat ini muncul pemahaman yang salah definisi yang salah terkait dakwah sehingga orang yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah mereka keluar kemana-mana sampai empat bulan sampai kemana-mana jalan-jalan wisata saya pernah dengar eh, apa pengalaman seseorang yang jalan-jalan wisata itu ketemu sama ini yang terbuka auranya ketemu ini mengadakan dialog dan seterusnya hanya sebatas itu saja itu berasal dari pemahaman yang salah. Bayangkan ikhwan bila rahimahumullah tentang ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an, suratnya jelas, nomor ayatnya pun jelas. Itu saja ayatnya benar, banyak orang yang memahaminya salah. Apalagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah terkait tentang cinta yang mana definisi dan pemahaman masyarakat luas tentang cinta itu tumbuh seperti rerumput di tengah hutan, lebat dan liar. Pemahaman definisi cinta itu tumbuh. Setiap minggu muncul pemahaman definisi yang aneh-aneh. Ada itu dari salah satu film kita tidak sebutkan judul filmnya kemudian orang yang menulisnya orang yang menulisnya juga jelas dia mengatakan cinta adalah kekuatan yang bis, yang bisa mengubah neraka menjadi surga. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah obat racun menjadi obat. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah iblis menjadi malaikat. Wah, ini min Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah itu semua. Lihat bagaimana definisi cinta yang tumbuh di kalangan masyarakat dan ini ditonton oleh masyarakat Indonesia secara luas. Dan itu di diterima dengan sangat terbuka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari definisi yang dibuat oleh si ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Dari definisi ini sangat-sangat jauh sekali. Pertama, tumbuhnya definisi secara hawa nafsu. Dia menerjemahkan cinta dengan nafsunya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Kemudian yang kedua, definisi cinta yang dibuatnya itu menyalahi aturan yang sudah dianalisa oleh Hasan Al-Habnakah, beliau ahli luwah dari Mesir, bahwasanya sastra bahasa tidak boleh melangkahi akidah. Walaupun sastra bahasa itu dia bisa melompat kemana-mana, sastra bahasa itu bisa mendekatkan timur dengan barat, bisa mendepetkan antara utara dan selatan dengan sastra bahasa. Sastra bahasa itu bisa memperbanyak yang sedikit. Itu sastra bahasa. Makanya kita lihat ya, ada di dalam jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. E, hiperbola. Majas hiperbola. E, air matanya menganak sungai. Itu air matanya itu paling kalau ditampung dengan dengan gelas itu tidak sampai satu gelas tapi dalam bahasanya air matanya menganak sungai boleh? boleh Hasan al-Banna akan membolehkan itu semua asal jangan sampai melangkahi batas-batas akidah kekuatan cinta yang bisa mengubah iblis menjadi malaikat ini sudah menyalahi aturan Al-Quran dan lisan kita sudah terlalu liar untuk mendefinisikan itu kekuatan yang bisa mengubah malaikat iblis menjadi malaikat itu kekuatan apa kekuatan apa yang bisa menyembah sedangkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu tercipta dari cahaya yaf'aluna ma Karun. sedangkan eh, iblis terbuat dari eh, api dan dia itu sombong dia mengatakan kepada Adam Sesungguhnya ada khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Sombong. Dua makhluk Allah yang sangat-sangat-sangat berbeda. Satunya surga dan satunya neraka. Dan itu yang dibalik-balikkan oleh definisi cinta. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwan bila rahmatullah ini vitalnya definisi dan pemahaman. Apalagi ya ikhwan bila rahmatullah Eh, sesuatu materi yang tidak tercantum di dalam Al-Quran kemudian kita definisikan sendiri-sendiri itu bakal tumbuh sebanyak bintang di langit definisinya tidak tahu lagi mana yang benar mana yang salah mau mana yang kita pilih ada juga yang mendefinisikan cinta itu rasa untuk memiliki <laughs> rasa untuk memiliki oh, apa memeluk dan memandang ah, kenapa kakak lakukan itu karena cinta kepadamu. Wah. <laughs> Itu <laughs> Nauzubillah min dzalik. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketika cinta didefinisikan dengan rasa memiliki atau memeluk, memandang dan seterusnya, maka definisi itu sudah menginjak-injak kalimat yang sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu fin nisa' fa innakum ittakhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian itu dengan perempuan kata Rasul kata Rasulullah. Kalian itu mengambilnya dengan dan di bawah jaminan Allah dan kalian halalkan farji mereka farji kemaluan mereka kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah lewat akad. Kita sucikan, kita agung, kita muliakan perempuan. itu manu perempuan yang perempuan yang mulia itu perempuan yang dihalalkan dengan nama Allah, bukan dihalalkan dengan hitungan rupiah. Ada perempuan yang harganya seribu, seribu apa seratus lima puluh ribu, ada yang harus tiga ini apa 300 e, ribu dan seterusnya. Ada yang gratis modal bohong saja. Nauzubillahi min dzalik. Jadi e, yang tidak ada harganya sama sekali. Tidak ada harga. Sedangkan perempuan yang mereka itu dihalalkan dengan nama Allah, maka itulah manusia perempuan yang mulia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika cinta itu didefinisikan dengan oh, memandang wajahmu itu adalah tanda cintamu misalkan maka ini juga sudah menginjak-injak kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an surat Nur ayat 30 dan 31 Bismillahirrahmanirrahim Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Wahai Muhammad katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah ini adalah definisi cinta yang salah. Cinta adalah rasa memiliki, sedangkan memiliki memiliki lawan jenis itu setelah kita menikah, setelah kita halalkan dengan nama Allah. Kita boleh memandang perempuan itu dengan setelah kita menikah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, wa yahfazu furujahum dan menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW mentahdir kita bahwasanya orang yang melakukan perbuatan nista maka kalau seandainya dia beriman maka tatkala dia melakukan perbuatan itu ketahuilah sesungguhnya imannya sudah lepas bayangkan ini imannya sudah lepas tidak ada kosong kosong non aktif iman imannya non aktif imannya non aktif Bayangkan kita bersyahadat, kita sholat, kita zakat, tetapi melakukan perbuatan nista, maka iman kita non aktif, tidak ada kata Rasulullah tercabut. Kemudian iman itu akan kembali setelah perbuatan itu selesai. Jadi iman itu kembali. Jadi walaupun iman itu lepas, dia akan datang lagi karena perbuatan nista itu tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya dan dari akidahnya tidak. Tetapi dia sempat lepas sempat non aktif. Makanya Rasulullah mengatakan e, juga hadis ini juga dibaca oleh e, Syekh Siranda. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka karena dua lubang. Itu lubang apa? E, mulut dan lubang kemaluan. Lubang mulut dengan riba namimah enggak mengadu domba dan menggunjing lubang kemaluan dengan berzina. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, uh, antara definisi dan pemahaman adalah satu rangkaian yang memang benar-benar kita telaah, yang benar-benar kita teliti. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, agama Islam itu agama yang teliti. Para ulama termasuk di dalam kitabnya Abi Nuruddin, beliau mengatakan dalam kitab uh, fi hifdhi sunnah an-nabawiyah menjaga hadis-hadis Rasulullah para ulama mengatakan laulal isnadu fil Islam laqala man syaa ma syaa kalau seandainya tidak ada referensi dan tidak ada rujukan di dalam Islam tidak ada periwayatan di dalam Islam maka siapapun akan bisa berkata apapun jadi siapapun akan bisa berkata apapun. Kalau seandainya tidak ada referensi dan rujukan, siapapun. Jadi e, tukang kusir itu bisa jadi ustadz ya. Kalau tidak ada berbicara dengan referensi. Para penyair Arab, ini bukan dari hadis, penyair Arab mereka mengatakan al-qaulu bila dalilin kal waladi bila walidin. Perkataan dengan tanpa dasar maka itu seperti seorang anak dengan tanpa ayah, tidak terkontrol. Nah, ikhwah bila rahimakumullah, eh, begitu pentingnya definisi dan pemahaman kita terhadap cinta. Seperti yang kita sudah lihat, banyak yang menggambarkan eh, apa Al-Qur'an dan hadis, padahal itu Al-Qur'an dan padahal itu hadis, tetapi cara pahamnya tidak benar, maka hadis yang diamalkan pun juga tidak benar. Katakanlah, lihatlah di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan uh, di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengijabahmu. Ada penjelasan dari si fulan ketika menjelaskan tentang ayat ini kemudian ayat Eh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan siapa yang bersedekah satu maka akan mendapatkan kebaikan sepuluh maka dengan sangat enaknya orang mengatakan sedekahkanlah sedekahkanlah hartamu kemudian itu akan kembali menjadi sepuluh kali sepuluh kali lipat itu ada teori ini sedang berkembang di Indonesia sedekahkan satu maka akan mendapatkan sepuluh dalilnya apa Dalilnya di dalam eh, eh, hadis yang terjadi antara Rasulullah dan Ali ketika bersedekah kurma kemudian kembali kepadanya sembilan dia protes mana satu lagi karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang bersedekah satu maka akan mendapatkan sepuluh kemudian kalau seandainya kita pingin mobil sedekahkan infakkan motor karena akan kembali kepada kita sepuluh kali lipat ini pemahaman yang sedang berkembang dari mana? Odo'uni astajib lakum setelah berinfak, minta kepada Allah. Kalau seandainya Allah tidak beri komplain. Ada manusia yang hina, yang hina, dia mau komplain sama Allah. Nauzubillahi min Jangankan ikhwatillah Jangan jangankan infak yang memang benar-benar Allah akan menggantikan itu walaupun itu dalam bentuk materi atau kebaikan dan pahala jangankan yang seperti itu saja orang yang beramal soleh saja bisa Allah masukkan ke dalam neraka dengan kesombongan dan dengan hak patennya Allah. Ini kita sedekah kemudian tidak kembali kepada kita, kemudian kita mau komplain kepada Allah. Itu pemahaman ini sedang berkembang. Jadi siapa yang mau kaya banyak bersedekah. Jadi sedekahnya itu untuk kaya lagi, bukan untuk Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah atas apa yang sudah kami rezekikan kepadamu. Infak itu karena Allah, bukan karena untuk mendapatkan kembalian. Kalau seandainya sedekah, infak untuk mendapatkan kembaliannya, maka itu e, amalan yang tercela. Karena apa? Karena ulama meletakkan termasuk Ibnu Taimiyah syarat mutlak, mutlak diterimanya amal yaitu pertama ikhlas. Itu ikhlas karena Allah, bukan karena meminta balasan. Nah, ikhwah fillah rahmatullah Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari definisi dan pemahaman tentang apapun itu baik Al-Qur'an dan hadis termasuk juga cinta sehingga kita terjauh dari kesesatan dan pemahaman yang salah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Para ulama bahasa mereka meletakkan definisi tentang cinta yang kemarin sudah kita bahas sedikit yaitu zikrul mahbub adada anfasihi yaitu menyebut orang yang kita cintai dengan sebanyak nafasnya jadi cinta itu adalah menyebut-nyebut orang yang cinta terhadap sesuatu dia banyak menyebutnya dan cinta juga perasaan suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman ini lewat hadisnya muttafaq alaih muttafaq alaih itu lebih tinggi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lebih tinggi daripada Muslim. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tapi Muslim tidak tidak sepakat dengannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tapi Bukhari tidak sepakat dengannya. Itu derajatnya berbeda. Dengan hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan satu lafaz yang sama. Jadi ini mutafak alaih. Yaitu Bukhari dan Muslim, mereka sepakat bahwasanya hadis ini memang benar-benar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa illa lillah." wa ayyakraha fil kufri kama muttafaq alaih ada tiga orang yang akan merasakan yang akan bisa mencicipi manisnya iman. Ini apa e, pemahaman yang diluruskan oleh Rasulullah terkait cinta. Pemahaman yang diluruskan oleh Rasulullah terkait cinta. Ada tiga orang yang akan bisa merasakan betapa manisnya iman. Jadi kalau Syekh ingin menjelaskan di dalam Riyadhus Salihin, e, manis iman di sini bukan manisnya gula, bukan manisnya madu, tetapi manis kelezatan atas keimanan kita terhadap apa yang kita amalkan dari hadis ini. Ikhwatillah rahimakumullah, yang pertama, siapa yang akan bisa merasakan manisnya iman? Yaitu orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Itu ikhwan fillah rahimakumullah di dalam uh, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Umar bin Khattab beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi ya Rasulullah sungguh aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu tapi kecuali diriku jadi Umar bin Khattab dengan bahasanya yang lugu beliau mengatakan ya Rasulullah aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu tetapi kecuali diriku kata Rasulullah wahai Umar wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wahai Umar tidak beriman eh, salah seorang di antara kalian sampai diriku lebih dia cintai daripada segala sesuatu sampai dirinya sendiri jadi eh, cinta kepada Rasulullah di atas cinta segalanya bila rahmatullah Orang yang akan bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari segala sesuatu. Tetapi rahimakumullah, fakta yang kita dapatkan di dalam eh, kenyataan kehidupan kita bahwasanya lisan kita berucap bahwasanya kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu. Tetapi kita tidak dapatkan itu dalam bentuk perbuatan. Banyak orang yang mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, tetapi apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana bentuk-bentuknya. Kemudian yang kedua, wa wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali cintanya itu karena Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Rasulullah mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh orang yang bakal mendapatkan naungan di akhirat kelak. Yaitu salah satunya dari yang tujuh itu rajulani tahabbani fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Nah, sebagai tidak apa-apa kita ulang karena sebagian ikhwah kita ada yang tidak hadir kemarin yaitu penjelasan dari Syekh Musaimin terkait kita mencintai seseorang atau kita mencintai Rasulullah banyak e, terjadi kekeliruan. Salah satu diantaranya adalah kita kata Syekh Musaimin lil asaf yuhibbuna yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yuhibbuna Rasulullah wala yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah. Kita sangat amat sayangkan kata Saimin kebanyakan orang-orang mencintai Rasulullah itu beserta Allah. Tidak mencintai Rasulullah karena Allah. Itu berbeda. Jadi sebagian teman kita sudah ada yang mendengarkan kemarin bahwasanya Syekh Utsaimin menjelaskan dan ini baru kita dapatkan bahwasanya kebanyakan orang mencintai Rasulullah beserta Allah bersama Allah, tidak mencintai Rasulullah karena Allah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita, kita cintai dari Rasulullah itu bukan uh, bukan uh, zatnya, bukan orangnya semata, bukan orangnya semata. Tetapi mencintai Rasulullah Wasallam karena Allah. Mencintai Rasulullah karena Allah dengan mencintai Rasulullah itu berbeda. Kalau mencintai Rasulullah, kalau mencintai Rasulullah itu kita menjadikan Allah itu dua. Menjadikan cinta kita itu syirik di dalam cinta. Ah, antum harus bedakan. Mencintai Rasulullah bersama Allah syirik. Mencintai Rasulullah, kemudian mencintai Allah itu syirik. Tetapi mencintai Rasulullah karena Allah itu baru tepat. Nah, itu ikhwanillah rahimakumullah. E, begitu juga selain Rasulullah, mencintai seseorang itu karena Allah. Di mana letak cinta seseorang itu karena Allah? Cinta seseorang karena Allah itu karena ketaatannya. Jadi cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nah, itu cinta yang dirodai. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah serta mencintai apa yang dibenci oleh setan. Nah, itu rumus cinta itu. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dibenci oleh setan. Itu rumus cinta. Jadi e, mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu hadis yang diriwayatkan eh, yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Eh, kalau seandainya kalian itu eh, apa memusuhi waliku, fakot azan tuhu bil Siapa yang man adali waliyan itu dalam hadis Arba'in Nawawi. Periksa nanti ketemu. Man adali waliyan fakot azan tuhu bil Siapa yang memusuhi waliku maka akan aku kumandangkan bendera peperangan kata Allah kepada orang yang memusuhi wali-wali Allah orang yang memusuhi Rasulullah akan Allah kibarkan bendera peperangan orang yang memusuhi wali-wali Allah akan Allah kibarkan bendera peperangan tapi wali Allah itu itu dijelaskan oleh para ulama wali-wali Allah itu adalah jabatan yang diletakkan oleh Allah jangankan orang lain orang yang bersangkutan pun tidak tahu bahwasanya dia adalah wali Allah itu itu harus diluruskan wali Allah adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba jangankan orang lain dirinya sendiri pun tidak tahu bahwasanya dia adalah wali Allah yang jelas di ciri-cirinya bertakwa kepada Allah, tidak pernah melakukan yang diharamkan oleh Allah, selalu cinta kepada amal perbuatan yang dianjurkan oleh Allah. Nah, ikhwah bila rahimakumullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum cinta. Rasulullah pernah bertanya kepada setan itu eh, Setan diamanahkan untuk jujur kasih itu saja kepada Rasulullah. Tanyakan kepada setan, siapa manusia yang paling dia benci? Di antara Nabi Adam sampai manusia generasi terakhir, manusia yang paling dibenci oleh setan adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, mencintai yang dibenci oleh setan adalah rasa cinta yang tepat. Rasulullah, eh, setan itu sangat benci dengan Rasulullah, sedangkan kita cinta kepada Rasulullah. Jadi mencintai seseorang karena Allah adalah e, orang kedua yang bisa merasakan mencicipi manisnya iman. Wa ayyakraha bil kufri kama finnar. Kemudian orang yang ketiga yang akan bisa merasakan manisnya e, iman adalah orang yang benci, tidak mau masuk ke, ke dalam agamanya yang dulu, yaitu agamanya yang jahiliyah. Ada orang masuk orang non Islam masuk ke dalam Islam. Kemudian dia benci masuk kembali kepada apa agamanya yang dulu seperti dia tidak mau dibakar oleh api. Jadi kebenciannya, ketidakmauannya terhadap masuk kepada agamanya yang dulu itu taubahnya, tidak maunya dia masuk ke dalam api, sama saja. Dan bahkan kalau seandainya diajukan dua pilihan, mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Api api atau agama Allah. Dia memilih agama dia memilih agama Allah. Nah, kalau seandainya dia dipilihkan, di, diberi pilihan, kamu masuk uh, agama yang dulu atau agama yang sekarang, tetapi bagimu api dibakar. Itu sudah terjadi di dalam surat Al-Buruj. Itu antum sudah pernah dengar cerita uh, Ashabul Ukhdud orang yang dia apa? Cerita orang yang dibakar Ashabul Ukhdud dalam surat Al-Buruj. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Yaitu cerita orang yang diberi dua pilihan, mau hidup atau mati. Dia pilih mati karena kalau seandainya dia pilih hidup ikut agamaku kata raja ketika itu kalau seandainya ingin memilih mati, ingin memilih agama Allah, maka masuk ke dalam api yang sudah minyak panas yang sudah dijerang, yang sudah di yang sudah mendidih. Dia memilih e, api yang sudah e, apa? minyak yang sudah mendidih. Karena itu adalah jalan kebenaran. Makanya ikhwatilah rahimakumullah, ini juga pernah terjadi ketika e, apa? Bilal bin Rabah diperintahkan oleh oleh majikannya untuk masuk ke dalam Lata dan Uzza kembali, eh, masuk ke dalam agama berhalanya kembali. Kemudian diberi dua pilihan. Engkau aku bebaskan dari azabku kata Umayyah eh, apa? Majikannya Bilal. Kemudian diangkat batu besar ke dalam di ke atas perutnya. Bilal bin Rabah dia memilih maut daripada dia masuk ke dalam agamanya yang dulu. Bahkan dia mengatakan ahad. Katakan Lata dan Uzza, dia mengatakan ahad. Katakan Lata dan Uzza, dia mengatakan ahad. Sampai-sampai uh, Bilal bin Rabah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sendalnya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dunia tetapi sudah terdengar di surga uh, suara terompahnya. Sampai-sampai Umar bin uh, Abu Bakar berkata kepada apa kepada kaumnya demi Allah kalau seandainya majikan Bilal bin Rabah menjual dua kali lipat dengan harga yang aku beli sekarang maka akan aku beli dengan tanpa tawar menawar jadi majikan siapa itu majikan Bilal bin Rabah membeli, menjual Bilal bin Rabah dengan harga 100 dinar dan itu pun dia tidak percaya ada orang yang mau membelinya dengan harga 100 dinar Majikannya tidak percaya. Bilal bin Rabah yang tidak berdaya ini, yang yang jelek ini, yang hitam ini, yang kalau seandainya dilihat oleh perempuan tidak ada yang tertarik. Tapi kalau bidadari berkerumun. <laughs> kalau perempuan dunia tidak ada yang suka dengan Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena wajahnya yang jelek. Tapi bidadari berebut untuk mendapatkan Hilal, Bilal. Nah, tidak percaya majikan Bilal itu mau ada orang yang membawa, mau membeli dengan 100 dinar. Apa kata siapa Abu Bakar? Ya saya akan beli dengan harga 100 dinar. Dan bahkan demi Allah, kalau seandainya dia menjual dengan harga dua kali lipat dari itu, maka aku akan membelinya dengan tanpa tawar menawar. Bayangkan, itu kemuliaan Bilal bin Rabah yang mempertahankan keislamannya. Maka Bilal bin Rabah sudah pernah mencicipi manisnya iman. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ikhwabillah rahmatullah eh, itu terkait tentang eh, pemahaman eh, definisi dan pemahaman vitalnya definisi dan pemahaman serta pemahaman yang lurus terkait cinta yaitu yang sudah dipaparkan oleh Rasulullah SAW yaitu cinta kepada Rasulullah kecinta kepada Allah dan Rasulnya cinta seseorang karena Allah dan cinta kepada agama Allah lebih dari segalanya itu definisi cinta yang diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kita selesai definisi dan pemahaman cinta. Kemudian yang kedua masuk kepada objek cinta. Nah, ikhwatillah rahimakumullah. Objek cinta ini terkait dengan objek cinta yaitu kemana kita tambatkan perasaan cinta ini. Kemana akan kita tambatkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Ali Imran ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harb dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab dan dicintakan kepada oleh Allah kepada manusia secara fitrah dan alami yaitu cinta kepada pasangan kepada perempuan laki-laki kepada perempuan perempuan kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki sudah suka sama laki-laki dengan perasaan yang seperti perempuan itu penyakit. Dan bahkan kalau ada jenis ada jenis itu cuma dua, kalau ada perempuan laki-laki. Kalau ada jenis di antara laki-laki dan perempuan itu tidak masuk dalam hitungan. Kalau kalau kalau sholat jenazah mau sholatnya gimana? Kalau ini e, misalkan mau dikafankan kafannya gimana? atau dalam warisan dia tidak tersebut tidak <laughs> dapat warisan kalau dalam warisan itu ahli waris itu cuma laki-laki dan perempuan anak laki-laki anak perempuan saudara laki-laki saudara perempuan nggak ada saudara saudara banci atau saudari ah, tidak ada jadi zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa jadi objek cinta itu secara fitrah dan alami Allah Subhanahu wa taala menerangkan zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa yaitu kepada lawan jenis Laki-laki dan perempuan, perempuan kepada laki-laki. Wal banin kepada anak. Ikhwah Satu-satu jawaban yang tepat, satu-satunya jawaban yang tepat. Kenapa orang tua cinta kepada anaknya? Karena Allah yang menetapkan. Karena Allah yang menetapkannya, Allah yang menitipkan rasa cinta kepada seorang uh, apa? Seorang uh, laki, uh, seorang bapak atau seorang ayah kepada anaknya, seorang ibu kepada anak itu Allah yang yang mengaturnya sudah Allah ciptakan seperti itu wal qanatiril muqantarah min adz-dzahab wal fiddah harta yang banyak berupa emas dan perak saya mau bertanya ada yang tidak suka dengan emas jujur saya tidak suka dengan emas kalau emasnya itu palsu <laughs> tapi kalau emas asli insyaallah suka juga <laughs> nah tidak ada yang tidak suka dengan harta semuanya suka dengan harta nah itu adalah objek cinta secara alami dan fitrah Nanti kita akan akan kita perbedakan berbeda ikhwan fillah rahimakumullah objek cinta secara fitrah dan objek cinta secara syar'i itu berbeda. Kalau yang kita bicarakan sekarang ini adalah objek cinta secara fitrah, walaupun terambil dari surat Ali Imran ayat ke-14. Jadi ini secara fitrah. Belum ada belum ada apa rumus-rumus yang benarnya. Ini hanya secara secara global. Kira-kira Mudah-mudahan dipahami seperti itu. Yang pertama lawan jenis, kemudian kedua yang harta yang banyak berupa e, apa emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal haraf dan binatang ternak eh, kuda yang gemuk, binatang ternak serta kebun, yaitu itu juga harta yang banyak. Karena di zaman dulu belum ada Fortuner, belum ada Alphard, makanya Alphard zaman dulu yaitu kuda Fortunernya zaman dulu yaitu onta. Gak ada. Pesawatnya dulu gak ada. Nah itu sudah harta yang paling banyak sekali. Makanya Rasulullah mengatakan selalu Rasulullah mengiming-imingi perbuatan yang baik dengan harta yang banyak ketika itu berupa onta merah. Jadi harta yang tertinggi ketika itu onta merah. Makanya di dalam quran tidak ada tersebut. Wah ini kok Eh, iming-imingnya dengan harta yang banyak bukan dengan ini ya, bukan dengan Fortuner atau apa. Karena memang tidak ada dulu tidak tidak ada. Nah, ada pun emas dan perak itu sudah ada dari dulunya. Makanya dia, tersebut. Nah, makanya Rasulullah itu selalu mengiming-imingi perbuatan yang baik dengan onta atau uh, kuda. Rasulullah mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin min hamrin ni'am seorang laki-laki yang mendapat hidayah melaluimu, melalui perantara denganmu, maka engkau sudah mendapatkan lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada dunia serta isi-isinya. Itu iming-iming dari Rasulullah. Kalau seandainya kita berdakwah, dengan dakwah kita itu ada yang mendapat hidayah, itu luar biasa. Makanya Ustaz Armin rahimahullah, beliau berterima kasih dengan orang yang mau menerima nasihatnya. Orang yang dinasihati itu bingung. Aduh, Ustaz, kok oh, Ustaz yang berterima kasih? Seharusnya saya yang berterima kasih karena saya dinasihati oleh Ustaz. Ustaz apa dia dipeluknya gitu, dipeluknya. Tidak, saya yang berterima kasih. Karena lewatmu aku mendapatkan dunia serta isi-isinya. Wah itu, beliau memahami hadis itu tadi. Nah, ibu bila rahmatullah, objek cinta, e, harta yang banyak, kemudian anak, e, Zalika mataul hayatid dunia. Dan itulah yang semuanya yang kita sebutkan tadi, lawan jenis, anak, harta, emas dan perak semuanya itu adalah mataul hayatid dunia, kesenangan kesenangan dunia. Jadi itu kesenangan dunia semua. Anak, istri, harta. Itu adalah komponen kesenangan dunia. Tetapi wahai rahimakumullah wallahu 'indahu husnul ma'ad Ini kontrol remote kontrolnya di sini, remote kontrolnya di sini. Remote kontrolnya pada ayat penutup yaitu wallahu 'indahu husnul maal, Sedangkan Allah memiliki sebaik-baik tempat kembali. Sehebat apapun kesenangan dunia yang engkau miliki itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah di akhirat kelak untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwabillah Rasulullah. Kita akan melihat satu persatu tadi objek cinta secara fitrah. Kita akan meluruskan satu persatu dengan kendali Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan objek cinta yang secara fitrah tadi tidak kita cintai secara membabi buta. Itu harus ada ada ada, ada kontrolnya, kontrolernya. Yang pertama, ifabillah terhadap perempuan cinta terhadap lawan jenis, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, itu sangatlah berhati-hati. Kalau seandainya yang kita cintai itu adalah perempuan berupa istri kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma surat uh, Abasa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa ummihi wa wabihi wa sahibatihi wa Kalau seandainya perempuan yang kita cintai itu adalah ibu kita, atau kalau seandainya perempuan yang kita cintai itu adalah istri kita, maka mereka semuanya itu akan lari, tidak mempedulikan kita lagi ketika di akhirat kelak. Kalau seandainya cinta kita itu tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan, bahkan mereka akan menjadi musuh bagi kita. Makanya Allah mengatakan, "Inna amwalakum wa auladakum fitnatul lakum." Harta anak itu cobaan, bukan nikmat. Jangan kita salah paham. Anak itu nikmat bukan, cobaan. Kalau seandainya lulus coba dan cobaan itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Kapan cobaan itu bisa menjadi nikmat? Kalau seandainya lulus ujian. Kalau seandainya tidak lulus, maka menjadi azab. Inna amwalakum wa auladakum fitnatul lakum. Harta dan anak itu cobaan, bukan nikmat. Tetapi cobaan itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau seandainya cinta kita kepada perempuan yang dia itu adalah istri kita atau ibu kita, maka dia di akhirat kelak akan bisa menjadi orang yang mencela kita atau bahkan orang yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Kalau seandainya cinta kita itu tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Dari mana kita tahu? Dari surat Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat ketika di dunia mereka akan saling bermusuhan di akhirat. Kalau seandainya persahabatan di dunianya itu bukan karena ketakwaan, Bapak eh, teman-teman rahimakumullah, seorang anak dia akan memprotes ketika dia mau dicampakkan ke dalam api neraka. Dia akan protes. Selama saya hidup, saya tidak pernah dikenalkan dengan Al-Quran. Saya hanya diperdengarkan dengan dangdut. Selama ketika di umur umur tujuh tahun, saya tidak pernah dipejutnya untuk disuruh melaksanakan sholat. Sebelum umur tujuh tahun, saya tidak pernah diperintahkannya untuk sholat. Setelah saya remaja dan tua, tidak pernah dikenalkan dengan agama. Protes. Inna amwalakum wa auladakum fitnatul lakum. Yang kita itu sudah mau apa mau sampai ke pintu surga, dipanggil lagi, "Hei, eh, ini anak kamu ya?" "Ya, ini ada nyangkut dulu." Bisa seperti itu. Ikhwan fillah Nah kalau seandainya yang kita cintai itu adalah istri kita dan cintanya bukan karena ketakwaan dan karena Allah maka juga akan kita lari dari yauma yafirul mar'u semuanya akan menjauhi tidak ada yang diharapkan di akhirat kelak jadi ikhwah fillah rahimakumullah bohong belaka kalau seandainya kita mencintai pasangan kita cintanya itu yang bukan berdasarkan karena Allah itu bohong, bohong belaka. Makanya saya selalu pesankan kepada ibu-ibu itu di pengajian, ibu-ibu taklim, ibu-ibu khawatirlah kalau seandainya suami ibu tidak takut dengan Allah. Kalau seandainya suami ibu takut dengan ibu, maka khawatirlah. Kenapa? Karena ibu tidak bisa melihat suami setelah keluar pagar. Apa yang dia lakukan dia ibu tidak tahu. Tapi kalau seorang suami, seorang laki-laki yang takut kepada Allah, dimanapun ia terjaga. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwah bila rahmatullah, cinta kepada lawan jenis yang bukan berdasarkan karena keimanan dan ketakwaan, maka kecintaan itu akan menjadi buah permusuhan di akhirat kelak. Sayang seribu sayang teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya ada seorang suami yang gelisah ketika istrinya sakit. Yang dia itu meliburkan jam kerjanya ketika istrinya terbaring di kamar. Yang ketika istrinya dalam keadaan sulit, dia pun ikut merasakan sulit. Itu sayang seribu sayang. Kalau seandainya hanya seperti itu. Sedangkan ketika azan, ketika melihat orang yang butuh pertolongan, tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah cinta. Cinta fasa morgana. Cinta yang tidak sebenarnya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita menganjurkan kebaikan-kebaikan amal yang soleh kepada istri kita, maka dengan amal soleh itu Allah akan pertemukan kita kembali dalam cinta yang abadi kelak di akhirat. Itu dibuktikan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, Kemudian orang-orang yang berinfak dan melaksanakan sholat, mereka itu akan dikumpulkan bersama bapak-bapak mereka, bersama anak istri mereka. Itu akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, kalau seandainya cinta kita itu bukan karena Allah dan bukan karena ketakwaan, maka kita akan berpisah di akhirat kelak sebagai seorang musuh yang musuhi satu di antara lainnya. Ikhwah bila rahimakumullah, cinta kepada lawan jenis inti daripada cinta hakiki kepada kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri, inti daripada cinta hakiki adalah menganjurkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Cinta yang sebenarnya kepada istri kita, cinta yang sebenarnya orang yang benar-benar paham dan pemahamannya yang benar adalah menganjurkan istri kita untuk selalu melakukan uh, amal ibadah yang amal ibadah, amal yang soleh dan selalu menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sebenarnya, cinta-cinta yang sebenarnya. Ikhwah rahimakumullah. Kemudian uh, apa cinta kepada anak-anak objek cinta kepada anak seperti yang sudah kita e, apa jelaskan tadi bahwasanya anak itu adalah cobaan dan di dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad katakanlah kepada mereka mana yang lebih kalian cintai Bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, apakah Allah dan Rasulnya yang lebih kalian cintai? Kalau seandainya uh, anak istri, kemudian keluarga lebih asyiratukum, kemudian harta, wa tijaratun takshawna kasadaha, wa masakinun taradawnaha, rumah-rumah yang kalian cintai, kalau seandainya kesenangan dunia itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ingatlah, maka akan datang sebuah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang urusan itu adalah peringatan yang keras berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, objek cinta kepada anak juga demikian. Dikontrol oleh keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita bertanggung jawab dengan anak kita. Bertanggung jawab tentang agamanya. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan uh, eh, wudhu, kita ajarkan uh, puasa, kita ajarkan apa-apa yang perlu ditunaikan olehnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya uh, cinta kepada harta. Di dalam surat Al-Fajr ayat ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal hubban jamma. Dan kalian itu sangat mencintai harta cinta yang berlebih-lebih. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana cinta yang sebenarnya terhadap harta? Orang yang mencintai hartanya adalah orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah terkait hak-hak Allah dengan hartanya. Jadi orang yang orang yang mengeluarkan zakat orang yang mengenyangkan orang yang lapar, orang yang berinfak ke panti sosial, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka mereka itulah yang mencintai hartanya yang sebenar-benarnya. Karena yang mereka belanjakan itu akan kembali kepadanya dalam bentuk tabungan, akan kembali dalam bentuk tabungan. Makanya ikhwatilah rahmatullah, mohon maaf eh, saya pernah eh, dalam tanda kutip memarahi istri ketika kita ingin berinfak misalkan 10 ribu kemudian beliau mengatakan terlalu terlalu banyak sedekahkan saja 5 ribu misalkan seperti itu itu sebenarnya pemahaman yang tidak tepat yang perlu kita ajarkan karena apa karena e, kalau seandainya kita mengurangi apa e, jumlah bilangan yang akan kita infakkan dan keikhlasan kita itu sama saja dengan mengurangi tabungan yang akan kita ambil nanti di akhirat kelak. Karena yang kita belanjakan dalam rangka Allah itu akan kembali dalam bentuk tabungan, dalam bentuk pahala dan kebaikan. Ikhwabillah rahimakumullah. Kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tuhibbunal ajilah surat al-qiyamah ayat 20 dan kalian itu akan mencintai sesuatu yang fana yaitu dunia kita itu akan mencintai dunia cintai, mencintai harta sesuatu yang fana tidak akan sampai kepada liang lahat di dalam surat al-a'la Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'tirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa dan kalian itu akan mencintai dunia sedangkan akhirat lebih kekal dan lebih baik khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, objek-objek cinta itu adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 berupa anak istri, berupa harta, berupa kesenangan dunia semuanya. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat sebaik-baik tempat di akhirat kelak dan semuanya itu dalam kontrol syariat kalau seandainya semuanya itu tidak di dalam kontrol syariat, maka kita akan terjatuh kepada definisi dan pemahaman yang salah sehingga yang yang seharusnya kita cintai dan kita mendapat pahala bahkan sebaliknya kita mencintai tetapi mendapat mendapat sesuatu yang tidak baik yaitu dosa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya terkait cinta ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita dari objek-objek cinta yang sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada cinta yang terlarang. Jadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dari objek-objek cinta yang sudah kita sebutkan tadi, anak, istri dan seterusnya, ada cinta yang terlarang. Kaidah umumnya adalah mencintai seseorang di luar di luar batas dan kaidah syariat. Kalau kita sudah melampaui batas dan kaidah syariat, maka ketahuilah cinta itu sudah terlarang. Baik apapun itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ke-30, "Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi wa qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin." Sesungguhnya istri Aziz yaitu uh, wazir perdana menteri dari Mesir Zulaikha mencintai Yusuf dengan percintaan yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad hamma bihi hammat bihi wa hamma biha. Su, su, keduanya sudah sama-sama mau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara keduanya itu burhan rabbih tanda-tanda kebesaran Allah sehingga tidak terjadi percintaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir terjadi perzinahan karena dasar cinta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah rahimakumullah, apakah boleh kita mencintai seseorang? Boleh. Tapi aplikasi cintanya yang perlu kita lihat. Ali bin Abi Thalib ketika beliau akan melamar uh, apa? Fatimah itu dia sudah meredam cinta sedalam-dalamnya. Sampai-sampai cintanya Abu Abu eh, apa, Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah itu tidak terungkapkan dengan lisan, tidak terbacakan dengan lisan, tidak terungkap dengan anggota tubuh, tersimpan hanya dia dan Allahnya yang saja yang tahu tersimpan sampai-sampai Abu Bakar dan Umar bin Umar bin uh, Umar bin uh, Khattab sudah mendahului Ali bin Abi Thalib untuk melamar putri Rasulullah ketika datang Abu Bakar dia melamar uh, apa uh, Fatimah ditolak oleh Rasulullah nah ini ini uh, suatu pengajaran yang uh, berarti bagi kita bahwasanya walaupun di dalam hadis riwayat Turmizi itu Rasulullah mengatakan kalau seandainya datang kepadamu seorang laki-laki yang soleh yang tardona an dinih, engkau ridho dengan agamanya, melamar anak perempuanmu, maka janganlah tolak. Jadi kalau ada nanti kita punya anak perempuan, datang seorang laki-laki yang soleh, kalian sudah mengenal agamanya, maka jangan tolak. Karena kalau seandainya kita tolak, akan terjadi fitnah yang besar. Nah, walaupun demikian, Rasulullah juga mengajarkan di hadis yang lain yaitu ketika Abu Bakar melamar e, Fatimah, Rasulullah menolak lamaran e, Abu Bakar. Kemudian datang eh, Umar, e, Umar beliau melamar e, Fatimah juga ditolak. Kemudian datanglah Ali dengan perasaannya yang sudah lama, beliau merasa cemburu ketika e, Fatimah dilamar oleh dua sahabatnya. Beliau merasa cemburu dan cemburunya itu positif. Ketika beliau melamar diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya menikah. Setelah lama, selang selang beberapa lama, eh, Fatimah berkata, "Sungguh sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menunaikan janji yang sudah diberikan kepada hambanya." Karena kata apa? kepada kata Fatimah, "Dulu saya sudah meredam cinta yang amat dalam terhadapmu." Jadi cinta terpendam dari Ali bin Abi Thalib juga di dalam uh, apa uh, hati Fatimah tetapi tidak dibuktikan dalam bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah nyatakan dalam ikatan suci nah ikhwah fillah rahimakumullah uh, cinta yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta yang sudah dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita arahan bahwasanya dalam mencintai seseorang lawan jenis mencintai perempuan kalau seandainya laki-laki laki-laki mencintai perempuan itu dalam empat kaidah dasar empat kaidah dasar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tunkahul mar'atu li arba'in dinikahi perempuan itu dengan empat dasar lima liha karena hartanya wali nasabiha karena keturunannya baik-baik wali e, jamaliha karena kecantikannya wali diniha karena agamanya faghfar bidzatid din tarawat yadak carilah utamakanlah orang yang bagus agamanya maka kamu akan beruntung. Ikhwafillah rahimakumullah, mencintai seseorang karena agamanya, maka inilah cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dari hadis yang lain, kalau seandainya seseorang itu mencintai perempuan karena kecantikannya, maka dia akan terhina. Kalau seandainya seseorang mencintai eh, laki-laki uh, laki -laki karena ke karena hartanya maka dia akan diremehkan. Jadi cinta karena agama maka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan rahimakumullah. Eh, ada sebuah kisah dan mudah-mudahan ini menjadi kisah inspiratif bagi kita terutama teman-teman dan rekan-rekan yang belum menikah yaitu kisah percintaan Rasulullah dan Aisyah dan kisah percintaan Abdurrahman bin Abu Bakar dengan Laila binti Abu Judi, Abu Al-Judi. Disebutkan, dikisahkan oleh para ulama di dalam kitab uh, Tarikh Damaskus yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Para ulama menukilkan kisah percintaan Abdurrahman bin Abdurrahman bin Abu Bakar dan dengan Laila binti al-Jundi, al-Judi. Ketika Abu Rahman bin Abu Bakar pergi ke Syam, ke negeri Syam, ketika itu negeri Syam belum ditaklukkan oleh Islam, dia masih berada uh, di kekuasaan yang lain, belum ditaklukkan oleh Islam. Abu Rahman melihat seorang perempuan yang sangat menarik, yang sangat cantik. Sehingga Abdurrahman, Abdurrahman bin Abu Bakar menulis syair-syairnya yang menggambarkan betapa ia sangat mencintai perempuan itu. Laila binti Al-Judi. Katanya, betapa indahnya ia. Betapa aku merindukannya. Betapa jiwa dan batinku terisi oleh bayang-bayangnya. Betapa aku merindukan kedatangannya seiring kedatangan kafilah haji untuk aku bisa bertemu dengannya. Kecantikannya sudah memikat hatiku, kata Abu Rahman bin Abu Bakar. Kecantikannya sudah memikat hatiku. Kalau seandainya aku bisa memilikinya, tentu aku adalah laki-laki yang sangat berbahagia. <laughs> Laki-laki yang sangat beruntung. Ya, kalau bahasa kitanya sekarang uh, engkau adalah apa? Uh, bulan dan aku adalah matahari. Dunia milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Ah, macam-macam lah. Seperti itu kira-kira yang lainnya ngontrak. Ah, keluar syair-syair percintaan. Nah, kemudian syair ini didengar oleh Umar bin Khattab. Ketika itu beliau mengetahui bahwasanya siapa ini eh, Abdurrahman bin Abu Bakar mencintai perempuan itu. Akhirnya ketika Syam ditaklukkan oleh Islam di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, dia di antara tawanan-tawanan itu dia melihat perempuan yang bernama Laila dan dia mengirimkan perempuan itu diberikan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Apa? Pucuk dicinta ulam tiba. Ketika hati berbunga-bunga, dia pun datang menghampiri. Wah, pokoknya berbunga-bunga. Akhirnya Abdurrahman menikahi siapa? Oh, Laila binti Al-Judi. Sehingga ketika dia menikahi Laila binti Al-Judi, dia merupakan istri-istrinya yang lain. Dia melupakan ya malu paling insanu dhaifa, manusia itu lemah. Dia melupakan istri-istrinya yang dia terfokus karena kecantikan perempuan ini. Cantiknya perempuan ini sampai yang lain lupa. <laughs> Rasa-rasa baru satu apa? Udah seminggu, tapi rasanya baru satu hari. Gitu. <laughs> Yang lainnya udah lupa. Saking tertariknya deh. Kemudian ketika peristiwa itu terjadi, Eh, istri-istri siapa ini uh, Abdul Rahman mengacu kepada Aisyah binti Abu Bakar saudari kandungnya Abu Abdul Rahman wahai Aisyah berikan nasihat kepada uh, saudara kandungmu Abdul Rahman bahwasanya dia telah melupakan kami bahwasanya dia telah lalai dengan keadilannya berikan nasihat kepadanya datang apa siapa uh, Aisyah, Wahai Abdul Rahman, engkau telah melupakan istrimu yang lain, engkau telah berlaku curang, engkau melupakan, engkau lalai dengan keadilanmu. Siapa Aisyah apa? Aisyah ini marah-marah. Ah, oh, wahai Abdul Rahman. Ketika wajahnya yang marah itu langsung disambut oleh uh, apa? Wajah yang tersenyum dari Abdul Rahman seolah-olah dia sudah dibutakan oleh cinta. Wahai Aisyah, saudariku, lihat betapa rapinya gigi istriku. Padahal Aisyah ini udah udah marah-marah, udah sedang kuat Rahman. Tidak tidak dia dengar perkataan Aisyah. Apa kata <laughs> Abdurrahman? Wahai saudariku, lihat betapa rapinya seperti eh, biji-biji uh, delima, gigi Laila binti Al-Jumi. Wah, udah lupa ya. Akhirnya tidak mempan. Kemudian selang beberapa lama Aisyah berdoa kepada Allah mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingat dengan keadilannya. Sampai pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah penyakit kepada Laila binti Al-Judi, bibirnya membleh. <laughs> Sehingga dia ketawa ataupun tidak ketawa giginya tetap kelihatan. Bibirnya udah jelek, Kemudian kemudian ketika jeleknya binti Al-Judi mulailah berubah perasaan Abdurrahman bin Abu Bakar yang dulu sayang sekarang benci dulu oh, lemah lembut sekarang marah-marah aja bawaannya karena melihat bibirnya udah membelit <laughs> bibirnya udah membelit kalau dulu istri-istrinya yang ditinggalkan itu mengadu kepada Aisyah sekarang yang mengadu adalah apa eh, Laila binti Al-Judi wahai Aisyah lihatlah saudaramu sudah melupakanku dulu dia sayang sekarang dia benci dulu dia sayang, sekarang dia benci akhirnya Aisyah menitipkan nasihat kepada Abdul Rahman agar tidak melupakan apa Laila tetapi dia tetap lupa akhirnya dia sarankan untuk mengembalikannya ke negeri Syam akhirnya dikembalikan nah ikhwah rahimakumullah cinta karena kecantikan maka itu sudah dibuktikan oleh sejarah seperti itulah yang akan terjadi. Itu Abdurrahman bin Abu Bakar, bukan Abdurrahman bin Musa. Eh. <laughs> itu Abdurrahman bin Abu Bakar yang beliau itu adalah anaknya khalifah. Kalau seandainya cinta bukan karena Allah, maka cinta itu akan pudar. Makanya e, kaum wanita jangan kau perlihatkan kecantikanmu. Karena kalau seandainya seorang pemuda tertarik dengan kecantikanmu, maka ketertarikannya pun akan pudar sesuai pudarnya kecantikan. Kalau laki-laki tertarik dengan perempuan karena kecantikannya, maka ketertarikannya itu akan pudar seiring pudarnya kecantikan perempuan itu. Di dalam surat Yasin Allah menggambarkan eh, waman mu'ammirhu munakkishu fil khalqi afala yaqilun orang yang panjang umurnya maka akan berkurang penciptaannya tulangnya yang dulu kuat jadi lapuk Dulu pinggangnya seperti apa? gitar Prancis yang aduhai. Sekarang udah kayak drum aja. <laughs> Lurus saja. Kayak yang kayak ini. Kayak yang masjid ini lurus saja dari dari pucuk sampai ke bawah langsung. Dulu yang bibirnya merah Udah hitam. Udah hitam. Dulu yang ini kulitnya apa? kencang. Sekarang udah seperti jeruk purut. Tahu jeruk purut? Keriput-keriput. Enggak. Nah, kalau seandainya cinta pemuda kepada pemudi karena kecantikannya, maka karenanya itu akan berpudar sesuai berseiring waktu. Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya cinta itu karena akidah, karena agamanya, karena ketakwaannya, karena ketaatannya, karena Allah Subhanahu wa taala ketahuilah, cinta karena ketaatan itu akan kekal abadi bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan dua sepasang sejoli yang bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat uh, di dalam surat uh, Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang yang ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, kemudian mereka berinfak, mereka beriman, mereka melaksanakan salat, semuanya itu maka akan dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh bersama bapak-bapaknya, bersama anak istrinya, bersama sanak keluarganya. Akan dikumpulkan kembali kekekalan cinta karena Allah bukan hanya di dunia sampai di akhirat Allah akan kumpulkan lagi. Di dalam surat uh, At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhamna dzurriyyatahum." Orang yang anak cucunya itu beriman seperti mereka beriman, dia beriman kepada Allah, anak cucunya beriman kepada Allah, akan kami hubungkan, akan akan kami kumpulkan kembali bersama orang-orang anak cucunya yang sama-sama beriman kepada Allah di akhirat kelak. Ikhwah bila rahmatullah eh, itu cinta yang terlarang dan hakikat cinta. Cinta yang terlarang adalah cinta yang melampaui kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai yang diharamkan oleh Allah Sedangkan cinta yang hakiki adalah mencintai sesuatu apapun, baik itu cinta kepada anak, kepada istri, kepada dunia, kepada segala sesuatu, cintanya itu karena Allah. Tidak dilarang kita mencintai perempuan, tidak dilarang. Tidak dilarang kita mencintai harta, tidak dilarang. Tapi kalau seandainya cinta kita kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah, maka itulah yang dilarang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak lisan ini berkata, kita lebih cinta kepada Allah kita lebih cinta kepada Rasulullah, melebihi cinta daripada segalanya. Tapi tatkala suara azan dikumandangkan, kita cuek dengan azan. Tetapi ketika anak kita yang sakit, sakit anak kita, kita pun ikut sakit. Tidak mau berpisah dengan dokter. Selalu mencari obat, selalu sibuk, selalu gelisah karena melihat anaknya yang sakit. Kalau seandainya yang terjadi yang demikian adalah berarti dia sudah mencintai anaknya melebihi cintanya kepada kepada Allah. Ikhwan bila rahmatullah, sekali lagi orang yang mengembalikan semua perkara kepada syariat, kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kesusahan batin baginya. Sekali lagi, ikhwan bila rahmatullah, orang yang mengembalikan seluruh perkara di atas dunia ini kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak ada kesusahan batin baginya. I, Ibnu Taimiyah, "Wama fa'ala a'dai?" Apa yang dilakukan oleh eh, musuh-musuhku? in hasabuni fahasbi khalwah wa in taraduni fasardi siyahah wa in qataluni faqatli syahada apa yang sudah dikerjakan oleh musuh-musuhku kata Ibnu Taimiyah kalau mereka mengusirku maka usiran terhadapku itu adalah wisata iman kalau seandainya mereka membunuhku maka pembunuhan terhadapku adalah syahid kalau seandainya mereka ingin mengurungku, maka kurungan terhadapku adalah keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesusahan bagi orang yang mengembalikan seluruh urusan kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan hadis. Anak yang sakit, orang yang punya Al-Qur'an, orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, orang yang menjadikan hadis sebagai imamnya. Ketika anaknya sakit, ya sedihnya sewajarnya saja. Kenapa? Dia akan berupaya secara prosedural, usahanya dia akan jalankan. Dia anaknya sakit dia berobat. Tapi tetap saja sakit dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berobat, saya sudah obat, saya tapi tetap sakit berarti itu kehendak ya Allah. Saya ridho. Orang yang mengembalikan perkara kepada Allah maka tidak ada ketenang, tidak ada kesusahan batin. Tetapi kalau orang yang kosong hatinya dari Al-Quran dan Hadis, maka ketika melihat anaknya kecelakaan, dia bisa langsung putus urat sarafnya. Bisa, bisa gila. Oh, ada. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bersabar adalah ketika ditimpakan musibah kepadanya, kalimat yang pertama diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang ketika melihat anaknya kecelakaan langsung putus urat sarafnya sehingga dia gila. Melihat anaknya sakit langsung gila. Sedangkan melihat dirinya yang meninggalkan sholat tertawa. Jadi dia lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ketika anaknya sakit, dia sakit. Ketika melihat dirinya meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, santai. Nauzubillah Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, e, mungkin karena waktu yang di yang membatasi, sebagai penutupnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada pun poin ketiga dan keempat yaitu aplikasi cinta, yaitu e, sudah benar dan tepat kalau seandainya kita itu mencintai semua sesuatu karena Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu sudah benar tetapi yang diperhatikan di sini adalah ungkapan cinta kita kepada Allah dan ungkapan cinta kepada Rasulullah jangan salah jadi aplikasi cinta kita sudah benar ya cinta Allah cinta Rasulullah lebih dari segalanya cinta eh, apa cinta segala sesuatu karena Allah sudah benar tapi aplikasi cintanya salah tetap juga salah contohnya banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi bukti cinta dia ungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sedangkan melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah jadi kita cinta kepada Rasulullah, tapi mengungkap mengungkapkan rasa cinta itu dengan sesuatu yang tidak benar menjadi salah juga kita. Jadi mengungkapkan cinta itu seperti yang sebenarnya, yaitu ungkapkan cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti dan mengamalkan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang. Itu itu bukti cinta kita kepada Rasulullah dan aplikasi cinta. Nah, ikhwafillah rahmatullah, begitu juga aplikasi yang tepat cinta kepada seorang istri atau kepada anak atau kepada teman, ungkapkan cinta kita kepada mereka dengan memberikan nasihat yang baik. Dengan memberikan nasihat nasihat agama. Itulah ungkapan cinta yang sebenarnya. Ungkapan cinta yang sebenarnya. Ikhwafillah rahmatullah, Eh, ada pun poin yang keempat yaitu waktu-waktu untuk cinta. Waktu-waktu untuk cinta itu banyak teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya dua orang seorang laki-laki dan perempuan, hadis yang diriwayatkan oleh Turbizi Rasulullah mengatakan, "Lam aro lil mutahabbaini misratika." Saya tidak melihat dua orang yang saling berkasih sayang kecuali mereka aplikasikan dengan benar yaitu melewati pintu nikah. Nah, ini aplikasi Eh, waktu-waktu uh, cinta yang dibenarkan. Jadi, bolehkah kita bercinta dengan perempuan? Boleh. Kapan itu? Setelah menikah. Bercintalah dengan perempuan yang sudah kita nikahi. Mau apapun. Eh, Faktu hartakum annas itu. Lakukan apa yang kau kau ingin lakukan. Mau mau dari arah belakang, mau dari depan. Faktu hartakum annas itu. Datangilah ladangmu, istrimu dari mana pun kalian suka. Jadi silakan bongkar masalah nggak apa-apa udah udah udah hak milik kita itu bongkar rumah tangga tapi belum dinikahi waktunya tidak tidak tidak tidak, tidak tepat nah mencintai Allah yaitu e, mencintai Allah waktu-waktunya ketika sepertiga malam ketika sholat ketika sujud cintai Allah dengan sujud waktu-waktu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Ikhwabillah mungkin karena waktu yang membatasi mohon maaf eh, atas segala kekurangan Eh, kira-kira kita bahas bersama tentang eh, apa eh, pertanyaan yang masuk kalau seandainya bisa e, sudahkah bila seorang akhwat e, salahkah bila seorang akhwat menolak dijodohkan orang tuanya karena alasan manhaj ikhwan tersebut belum mengenal manhaj salaf apakah sifat kekuh akuat e, eh, tersebut salah? Subhanallah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan yang bertanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijodohkan dengan ikhwan yang soleh. E, ikhwan bila rahmatullah e, terkait e, apa? Terkait pernikahan seorang gadis dengan lelaki manapun, Rasulullah mengatakan ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi waliha fanikahuha batil. Ini kaidah pertama yaitu seorang perempuan yang mau menikah maka mestilah pernikahannya itu dihadiri oleh walinya. Disetujui oleh walinya. Kalau seandainya walinya tidak menyetujui dan tidak hadir, maka pernikahannya itu batil berdasarkan hadis Rasulullah ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi waliha fanikahuha batil. Nah, adapun ini kaidah yang pertama. Adapun uh, terkait deal-deal laki-laki yang akan dinikahi, maka uh, seorang wali hendaklah berlaku adil dengan orang yang akan dia nikahi, anak-anak yang dinikahkannya. Berlaku adil kepada anaknya yang perempuan yang akan dinikahkannya dengan meminta persetujuannya. Maka makanya Rasulullah mengatakan Eh, kalau seandainya ada seorang wali meminta izin kepada eh, apa kepada yang anak yang akan dinikahkannya maka kalau seandainya anaknya diam maka diamnya itu adalah menunjukkan maunya jadi eh, insya Allah untuk apa eh, untuk kemaslahatan untuk kemaslahatan eh, bisa kita eh, apa yang akan nikah akhwat e, melakukan apa e, komunikasi secara kekeluargaan dengan e, orang tuanya supaya ada titik temunya. Karena kalau seandainya perempuan tidak dengan izin walinya, dengan tanpa walinya maka nikahnya itu batal. Maka capailah pernikahan yang di, di, di, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lewat izin dan lewat e, keberadaan e, walinya yaitu orang tuanya. Jadi kira-kira seperti itu mudah-mudahan e, dimaklumi ya kepada akhwat yang bertanya yaitu adakan komunikasi yang sehat dengan keluarga sampai bertemu sampai ada titik temunya. Kira-kira seperti itu. Kalian. Ada yang lain kira-kira? Ini pertanyaannya sulit-sulit, gampang-gampang sulit. <laughs> Gampang-gampang sulit, memang. Kalau secara hukum ya seperti itu tadi, tidak sah pernikahan perempuan tanpa walinya. <coughs> Tetapi nanti bakal ada secara fikih ya, bakal ada secara fikih waliyu udul. Wali yang udul, yang dia itu memaksakan kehendak sehingga diperbolehkan secara syariat untuk seorang perempuan menikah dengan tanpa wali yang sebenarnya karena hak walinya turun kepada wali yang lain yaitu di dalam fikih e, apa secara fikih itu disebut dengan e, apa qadhi hakim maka kalau seandainya ada wali yang udul wali yang udul yang e, menyalahkan kaidah maka boleh apa turun hak walinya itu kepada hakim. Turun kepada hakim. Misalkan ya, Rasulullah mengatakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu eh, hendaklah sepadan, baik agamanya, baik hartanya dan semuanya sepadan. Nah, kalau seandainya jelas-jelas yang akan kita nikahi, yang akan akan kita nikahi itu adalah seorang laki-laki yang sudah jelas-jelas dia itu orang yang senang bermaksiat, yang sudah jelas, yang kita sudah tahu betul agamanya, tidak ada nilai plus dalam keagamaannya, maka kita diperbolehkan untuk menolak. Diperbolehkan tidak tidak tidak tidak berdosa, tidak berdosa, berdosa menolak. Karena itu ada wali ugul. Wali ugul yang memang benar-benar memaksakan kita Kecuali nanti ikhwan fillah rahimakumullah, perempuan yang sudah janda. Ya, kalau perempuan yang sudah janda dia secara mutlak eh, apanya untuk menentukan pilihannya ditentukan kepada dirinya sendiri. Jadi tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua kalau seandainya perempuannya janda. Maka hak hak perwalian itu sudah diserahkan kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau perempuan yang eh, belum janda eh, yang masih gadis, maka hak perwaliannya itu masih ter, kepada orang tuanya, tapi itu yang seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau seandainya sudah sudah jelas, orang itu adalah orang yang bermaksiat maka kita diperbolehkan untuk menolak karena kalau seandainya pun kita terima maka e, ada dua hal yang kita salahkan yang kita selisihi yang pertama menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadfar bidatid terobat jarak pilihlah seseorang itu karena agamanya maka akan sempurna maka akan beruntung kalau seandainya kita memilih yang e, pasangan bukan karena agamanya maka akan mengalami kehancuran.